Baik, pemirsa yang budiman Apa sih enaknya berhati bersih? Oh, kalau orang hatinya bersih Pikirannya juga jernih Nggak ruwet Kalau kita sudah main dongkol, sebel ruwet pikiran tuh Rencana jahat, rencana jelek, rencana menjatuhkan Dan itu mencuri waktu kita nggak suka dengar nasihat, nggak suka dengar pendapat, itu juga merusak potensi maju kita. Tapi kalau hati bersih, pikirannya teh jernih, enak. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih. Semangat hidup kan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, Pikiran jahat merasuk Akhlak kian terburuk, Dia jadi makhluk terkutuk Jagalah hati bagus Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Bagus, semangat Jangan kau nodai jaga hati Cahaya ilahi Enak Pikiran jernih Informasi, nasihat diterima makin cerdas Tidak punya waktu pikiran jelek Efektif untuk menyelesaikan masalah Badan pun detak jantung normal Metabolisme tubuh normal jadi cenderung lebih sehat orang yang berhati bersih. Enggak ada stres. Oh, ya, enggak ada. Oh, apa tuh bludruk atau oh, ah, enggak tenang, cool, cool, cool. Raut muka cerah, ah, kepaksa cerah cerah supaya kelihatan ada bersih hatinya. Senyumannya itu dalam sekali ya. Karena dari hati tembus ke hati beda dengan yang senyuman supaya barang laku. Beda dengan senyuman yang diwajibkan oleh atasan. Tapi kalau orang berhati bersih senyumannya tuh mantep. Pernah ada seorang Swedia nonton acara TV. TV-nya berbahasa Indonesia. Tidak sengaja orang Swedia ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi ketika melihat seorang penceramah, dia heran. Begitu tersentuh sekali. Hah, dia berbicara dengan hati. Dan ketika doa, dia tidak mengerti. Tapi ikut menangis. Katanya itulah kekuatan hati. Walaupun tidak dimengerti pancarannya. Powerful. Punya daya sentuh, daya gugah, daya rubah. Begitupun perkataannya. Seorang ibu yang bersih hatinya, kata kata itu, Aduh ke anak tuh. Ke suami juga didengar. Nggak ada rekayasa. Kata-kata tidak perlu. Kalau lahir dari hati yang bersih, seperti lahar yang keluar dari kepundan menggelegak nggak ada yang bisa nahan. Bagus saja. Nah, makanya nanti oleh-olehnya tuh kalau hati bersih bicara tuh enak. Kalau hati makin bersih, prestasi juga mudah diraih. Karena apa? Waktunya efektif. Tidak ada waktu untuk dengki. Orang lain sukses, dia senang. Kesuksesan orang Bahkan memompa kesuksesan dia karena belajar dari orang sukses. Tidak ada dengki. Kalau dengki kan sebaliknya. Orang dapat eh, rejeki, dia dia orang dapat naik rejekinya, dia naik tensinya. Ya, orang nambah rejekinya, dia nambah penyakitnya. Begitulah. Tidak punya waktu kalau si dengki itu. Tapi kalau orang bersih hati, dia disukai. Akibatnya dia enjoy dengan lingkungannya, Masya Allah. Makanya orang yang ingin sukses dan bangsa ini bisa sukses kalau berawal dari kebersihan hati. Nabi Muhammad itu orangnya bersih hatinya tuh. Pemaaf, tidak ada niat ria, tidak sombong walaupun kedudukannya tinggi, tidak minder karena keterbatasan eh, kesederhanaannya. Beliau sayang sekali ke tiap orang. Jadinya orang yang ketemu beliau tuh lihatnya aja aduh rindu bakal ingin ketemu. Tapi kan kalau orang yang nyebelin boro-boro rindu. Ketemu juga kok nggak sakit-sakit kan begitu. Nah, Rekan-rekan sekalian, oleh-oleh kita di bulan Ramadan untuk kembali ke kampung halaman adalah jaga kebersihan hati. Uh, sedap sekali. Katanya begitu. Aa, ah, ah, masih belum, makanya acara ini itu supaya termotivasi saja menjadi orang yang berusaha membersihkan hati. Karena hati tidak bisa disentuh kecuali hanya oleh hati lagi. Baik, silakan. Ada pertanyaan berkaitan Idul Fitri besok atau pertanyaan apa saja? Silakan. Um, ah, mungkin besok kan karena lebaran seharusnya kita memang saling memaafkan segala macam. Cuman kadang dalam kehidupan itu ada orang yang uh, bikin dendam ke kita, kita sakit hati banget segala macam. Sehingga pas um, dia minta maaf ke kita, kitanya tuh jadi yang maafinnya basa-basi aja gitu oh. memaafkan tapi nggak melupakan nah itu memaafkan tapi tidak melupakan boleh kita bahas ya eh, hanya basa-basi mungkin begitu ya <laughs> baik memang normal hati terluka normal kita bukan terbuat dari baja kalau hatinya bebal kita nggak terluka kapan dapat pahala memaafkannya Sakit hati normal, sebel normal. Yang jadi tidak normal kalau hidup kita diperbudak oleh sakit hati. Sehingga waktu kita tercuri dendam kesumat. Lihat dia, eh, sebel banget ya centil mengelang. Kata-kata, wajah langsung memetot, petot namanya. Gak enak pas makan ketupat. lihat iya, ambil ketupat tiga. <laughs> Dasar orang kelaparan. Dia enak makan. Kita nggak makan. Hanya dia kaget. Sendok mana? Ketelan gak kerasa. Capek. Apa untungnya? Setiap kali kita benci kepada orang lain, waktu kita tercuri. Betul tidak? Kehidupan kita jadi terbatas. Tidur jadi tak nyenyak. Rugi. Makanya berjuanglah. Hapuskan. Bahkan kalau bisa maafkan orang lain sebelum minta maaf. Dia nyakiti hari ini, malamnya ya Allah. Saya tidak mau tidur dalam keadaan dendam. Saya maafkan teman saya ini ya Allah. Maaf ya masih agak emosi ya Allah. Rob, berikan saya kelapangan hati untuk bisa memaafkan dia juga sama-sama hambamu. Ya Allah. Latih senyum yang tulus kalau bisa saya maafkan saya ya. Ah, saya juga sama, lebih banyak dosanya. Doakan kebaikan bagi dia, kirim makanan spesial lambat laun hilang. Jangan biarkan hati kita larut dalam kedendaman. Kita merugikan diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ingat, kebaikan kembali kepada pembuatnya demikian pula keburukan. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Uh, ini menjelang lebaran ini besok kan di malam Manggalgan suka banyak fakir miskin yang ke rumah gitu ya. Sekali, dua kali itu kita mau bagiin tapi berikutnya kalau ini kok udah perasaan udah udah pernah gitu. Udah pernah. Ya. Udah kok nyoba-nyoba lagi gitu. Kan jadi akhirnya tim rasa jengkel. Nah, itu gimana caranya mengatasinya? sosial Kita kadang-kadang ada alasan, eh minta-minta terus. Nanti dia oh, jadi kebiasaan. Bener nggak itu teh takut orang kebiasaan atau sayang duit kita keluar? Ketemu di perempatan, ah dia tiap tiap hari juga ada di sini. Dia sebetulnya udah kaya tuh hanya dia nggak ngaku. Bener gitu? Atau karena kita aja pelit sayang uang? Uh, harusnya yang pertama kali kita bobol kikirnya dulu. Baru sesudah itu kita perbaiki orangnya. Ya. Nah, kalau kita sudah bobol dari kepelitan kita, kasih kita udah enak ngasih, kita renungkan apakah manfaat sikap saya ini bagi dia, bagaimana cara membantu dia. Nah, ini beda urusannya. Ini nggak akan sebel. Kalau kita pelit itu sebel jadinya sama dia kepada dia tapi kalau kita sudah bobol dari kepelitannya, malah kita ingin sedekah yang lebih tinggi dari nilai uang adalah membantu dia lebih produktif. Nah, begitulah